الله senantiasa kita diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali khutbatul hajab beliau beliau bawakan tiga ayat di mana di dalamnya terkandungi anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ayat yang beliau bacakan dua ayat beliau sebutkan seruannya kepada orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah penegasan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan membacakan firman Allah taala agar orang-orang yang beriman ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita orang-orang yang telah dikaruniai keimanan dan telah diberikan kenikmatan Islam atau Islam dan iman. Marilah hendaknya kita memperhatikan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan firman Allah Ta'ala untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beliau adalah seorang Rasul yang beliau utus kepada kita semuanya maka kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Allah turunkan satu ayat yang para ahli tafsir menyatakan sebagaimana dalam tafsir As-Sadi disebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayatul imtihan ayat ujian bagi mereka orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku. Itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujiannya, apakah dia hamba Allah ini yang diuji dia mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di masa hidup beliau orang-orang yang mendapati beliau berjumpa dengan beliau apakah mereka benar-benar mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan peribadan-peribadahan di masa jahiliyahnya kemudian semata-mata mengikuti kepada beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini yaitu dengan kita mengikuti hadis-hadis yang telah beliau sabdakan ataupun perbuatan-perbuatan yang telah beliau amalkan dalam Islam ini apakah benar-benar kita mengikuti beliau ataukah tidak apakah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawa nafsu kita tunduk mengikuti kepada apa yang disyaratkan oleh beliau ataukah kita mengikuti hawa nafsu kita maka ayatul imtihan maka sebagai ujiannya adalah fattabi'uni adalah maka ikutilah aku kata beliau sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disebutkan pula dalam kitab Duraratul Ihtimam bi Sunnatin Nabawi Nabi, Nabi yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dalam mengikuti ke, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW adalah yuhbibkumullah Allah akan cinta kepada kalian dengan kita mengikuti Rasul akan menjadikan Allah cinta kepada kita kemudian fadilah yang kedua adalah yaghfir lakum dunubakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ini dua utama yang besar tatkala kita mengikuti Rasulullah SAW baik dalam akhlak beliau dalam adab-adab beliau dalam ibadah beliau kita mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengikuti beliau di masa ini yang kita jauh dari masa beliau maka telah datang kepada kita berita-berita dari hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita maka itulah kewajiban kita adalah mengikuti hadis-hadis yang telah disabdakan oleh beliau tentunya hadis-hadis yang sahih kaum muslimin rahiman rahimakumullah maka di dalam mengikuti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ittiba kepada beliau ini pula sebagai salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita diterimanya amal ibadah kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalannya Fudail bin Iyad belum menyatakan ahsanu amala yaitu adalah aswabahu wa ahlasuhu yaitu amalan yang sawab amalan yang mencocoki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan yang ikhlas paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala inilah sehingga ittiba kepada Rasul ini merupakan perkara yang wajib bagi kita setiap muslim untuk mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi dalam akhlak beliau bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini praktek beliau dalam menjalankan syarat Islam sungguh mulia sungguh orang-orang yang mereka atau musuh-musuh pun mereka kagum dengan alak-alak beliau sehingga banyak dari mereka ya tidak sedikit dari orang-orang musyrik yang mereka terkagum dengan akhlak beliau dan masuk ke dalam Islam karena sebab melihat ahlak beliau yang begitu mulia. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya yang namanya menyampaikan atau dakwah kepada umat ini tidak harus ya seorang itu berbicara di depan umum atau mungkin seorang itu menyampaikan secara tertulis atau secara lisan tapi menampakkan adab dan ahlak yang baik itu juga merupakan bagian dari dakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mulia. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah tuannya anak Adam. Termasuk dari apa yang beliau dapati atau kekhususan terhadap beliau ini perkara-perkara yang dikhususkan terhadap beliau bahwa beliau ini adalah termasuk Sayyidul hal, Sayyidnya para hal, para makhluk di dalam hadis yang diriwatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu disebutkan belum menyatakan anna sayyidu waladi Adam wala fahr. Aku adalah sayyidnya tuannya anak Adam, maka janganlah kalian bersombong. Apa itu sayyid? Disebutkan oleh Al-Ais bahwa sayyid adalah man ittasafa bi sifatil aliyah wal ahlaqis saniyah. Adalah siapa yang tersifati dengan sifat yang tinggi dan ahlak yang mulia. Beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ahlaknya beliau atau Aisyah radhiyallahu anha menyatakan wa kana khuluqul Quran. Ahlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Beliau adalah aplikasi dari pengamalan Al-Qur'an. Ahlak beliau begitu mulia ya sehingga beliau termasuk syahidnya anak Adam beliau termasuk pula pemimpin dari para rasul dan beliau pula adalah termasuk dari hamba Allah yang mendapatkan syafaatul kubro kelak di yaumil kiamah sehingga termasuk dari kehusuan beliau Beliau adalah yang diberikan kedudukan yang mulia. Beliau diberikan syafaat kesempatan memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Beliau termasuk orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dan yang pertama kali memberikan dengan izin Allah syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menyatakan inan nasa yasiruna yaumal qiyamati jusan kullu ummati tattabi'u nabiyhi atau nabiyaha bahwa pada hari kiamat manusia mereka datang dengan berbondong-bondong bergerombol-gerombol setiap umat itu akan mengikuti nabi-nabi mereka dan mereka akan menyatakan ya fulan isfa wa ya fulan isfa wahai fulan kepada para nabi berilah syafaat wahai fulan berilah syafaat hatta ya syafaat ila nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah syafaat itu kepada nabi yaitu bahwasanya beliau diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala maka fadzalika yauma yab'atsuhumullahu al-maqamal mahmud hari itulah Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau pada kedudukan yang terpuji hadis riwayat Imam Bukhari sehingga kaum muslimin rahiman rahimakumullah ini adalah sebagaimana yang disebutkan bahwa maqamal mahmud adalah tatkala kita disyaratkan berdoa ya ketika kita mendengar azan Rasulullah bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla yaqul" Jika kalian mendengar azan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazin ya illa hayalatain kecuali pada hayalatain itu hayal salat dan hayal falah maka ketika muadzin selesai kata beliau summa sallu alayya kemudian bersolawatlah kepadaku fa inna man shalla alayya salatan wahidah sallallahu salatu apa sallallahu alaihi bi asran siapa yang bersolawat kepadaku Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali lipat ya satu solawat dibalas dengan sepuluh kali lipat thumma sallallahu wasilah kemudian mintalah kepada Allah untukku al wasilah apa itu wasilah fa inna manzilatun fil jannah itu adalah suatu kedudukan di surga namanya wasilah kedudukan yang tinggi di surga la tanbai ila li abdin min ibadillah dan alwasilah itu tidaklah diberikan kepada hamba diberikan kecuali kepada hamba dari hamba-hamba Allah wa arju aku akuna anahwa dan aku berharap akulah orangnya faman sa'ala lil wasilah halat lau syafa'ah siapa yang memohonkan untukku memintakan untuk al-wasilah maka dia akan mendapatkan syafaat. Hadis dari Imam Muslim. Ya, di sini disebutkan ketika seorang mendengar azan dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin. Kemudian setelah itu bersolawat dan memintakan al-wasilah kepada beliau sehingga kita diajarkan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqama mahmud alladhi wa'attah doa inilah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar tadi fadzalika yauma yab'athuhu Allahul maqamal mahmuda pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan beliau dalam kedudukan yang mulia yang terpuji dan kita memintakan wasilah dalam doa setelah kita mendengar azan ya Allahumma rabb hadzi da'wati tamah was qa'imah ati Muhammadanil wasilah berikanlah kabar Muhammad al wasilah maka siapa yang demikian yang mengucapkan doa setelah azan summa sallallahu alaihi wasilah halallahu syafa'ah dia akan mendapatkan syafaat ini merupakan keutamaan ya seorang yang mendengar azan kemudian dia setelahnya dia berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam maka muslimin rahimanhamukumullah maka kedudukan yang tinggi di surga itulah akan diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka ini termasuk dari hak beliau atas kita yaitu hak beliau atas umatnya adalah kita meminta kepada Allah al-wasilah kepadanya hak beliau atas kita adalah memintakan kepada Allah wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam doa tadi setelah kita mendengar azan wa ati muhammadanil wasilah wal fadilah berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah dan keutamaan dan tempatkan dia di kedudukan yang terpuji. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana tadi beliau sebutkan siapa yang berselawat kepadaku, dia akan bers Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Diterangkan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah dalam kitab Radu Salihin pada bab tentang salat as-salatu ala nabi bahwa di sana disebutkan ketika membahas ayat innallaha wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada nabi Maka wahai orang yang beriman bersolawatlah kalian dan wasallam wasalli wa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wahai orang yang beriman bersolawatlah untuknya dan meminta apa dan salam kepadanya maka disebutkan ketika di awal ayat sesungguhnya Allah bersolawat dan juga para malaikatnya ini maknanya ada dua yang pertama adalah selawat Allah kepada hambanya yang kedua adalah selawat malaikat selawat hamba kepada hamba mana dari selawat Allah kepada hambanya Allah itu memuji-muji hamba tersebut di hadapan para malaikat dan meninggikan derajat hamba tersebut. Adapun selawat hamba kepada hamba ini maknanya adalah doa. Sehingga kita diperintah untuk berselawat ya. Man shala alaihi salatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali lipat. Maka para sahabat bertanya di dalam hadis sahih, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami berselawat kepada engkau wahai Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaitu katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam selawat Ibrahimiyah maka tidak ada solawat kecuali apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adapun solawat-solawat yang kita ketahui ya maka itu datangnya bukan dari rasul solawat yang diajarkan oleh beliau adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau dalam selawat Ibrahimiyah yang kita baca ya ketika tahiyat itulah solawat yang masru solawat yang disyariatkan ya dan tidak ada selawat selainnya baik itu selawat nariyah atau yang lainnya ya maka itu bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kaum muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita meminta berselawat kepadanya dan salam kepadanya wa yusallimu taslima apa itu mana wa yusallimu taslima disebut oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimullah adalah ini merupakan permintaan keselamatan kepada beliau tatkala hidup beliau dari gangguan-gangguan yang bersifatnya jasmaniah dan setelah sepeninggal beliau adalah keselamatan bagi ajaran beliau dari orang-orang yang ingin merusaknya. Sebagaimana pula kita meminta selamat kepada beliau karena di yaumil kiamah para anbiya pun mereka menyatakan Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim. Itu Allah, ya Allah selamatkanlah. Mem meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah para anbiya hmm, sehingga terlebih kita ya tentu kita banyak-banyak memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan al-mujizat itu baqiyah ila yaumiddin yaitu sampai hari kiamat kekal sampai hari kiamat disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz <clears throat> bin Abdullah al sayyid termasuk dari kekhususan beliau adalah sebagaimana yang beliau sebutkan ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah Raul Bukhari wa Muslim Hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu yang menunjukkan bahwa mujizat beliau ini bakin bakiyah sabari kiamat belum menyebutkan tidaklah dari para nabi kecuali diberikan kepadanya ayat-ayat yang semisalnya yang beriman kepadanya para manusia dan sesungguhnya aku diberikan wahyu yang Allah wahyukan kepadaku ya kalau semua para rasul mujizatnya itu tidak kekal ketika diutusnya Nabi Musa dengan bawa kitab Zabur eh, Taurat <clears throat> maka akan terhapus dengan syariat setelahnya ketika datang Nabi Isa maka dipergunakanlah wahyu yang turun kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil. Maka setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Al-Qur'an dan yang lainnya itu sudah terhapus dengan turunnya Al-Qur'an, adapun Al-Qur'an itu baqiyah ila yaumiddin. Maka ketika beliau menyebutkan tidaklah para nabi kecuali Allah berikan kepadanya ayat dan apa yang semisalnya sehingga beriman kepadanya manusia Sesungguhnya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepadaku dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini termasuk kehusan beliau bahwasanya mujizat beliau ini sampai hari kiamat berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya ya. Mujizat-mujizat nabi sebelumnya ini telah terhapus ya dengan turunnya Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimanahumullah. Demikian pula apa yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu bentuk kekalnya mujizat beliau sampai kiamat adalah senantiasa Al-Qur'an ini terjaga Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Sehingga Allah yang menjaga Al-Qur'an. Sehingga dimanapun dan kapanpun Al-Quran itu ya, disalahkan ataupun diselewengkan ini Allah yang akan menjaga mungkin dengan Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan para khufat para penghafal Al-Quran sehingga mengetahui ya kesalahan-kesalahan yang disimpangkan oleh orang-orang yang mereka hendak menyimpangkan isi dari Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuasaan kepada beliau sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu beliau berkata qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu hamsan lam yutahunna ahadun qabli kata beliau aku diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku karena kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khasah dulu setiap nabi mereka diutus kepada kaumnya saja ya so nabi itu dulu diutus kepada kaumnya wa itu ila kullu ila kulli ahmar wa aswad sementara aku diutus ya untuk setiap yang merah dan yang hitam ya artinya semuanya orang yang berkulit hitam atau yang berkulit putih atau dalam lain wa itu ila kafah aku diutus untuk semua manusia kemudian yang kedua wa ukhilat lil ghanaim dan dihalalkan untukku ghanimah ghanimah ini harta rampasan perang ya ketika kaum muslimin berperang dan kafir musyrikin maka harta-harta itu adalah harta ghanimah walam tuhallu li ahadin qabli dan tidak dihalalkan terhadap seorang pun dari sebelumku ya kalau dulu sebelum beliau SAW honima itu diharamkan ya honima itu dibakar diharamkan wajunat lil ardu tayyibatan tahuran wa masjidan kemudian dijadikan untukku tanah ini itu tanah yang toyib yang baik, yang suci ya sebagai alat untuk bersuci dan sebagai masjid ya fa ayyuma rajulin adrakathu shalah shalah haitsukan maka di mana seorang dia mendapatkan waktu salat maka salatlah di mana dia berada artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bumi ini sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sholat kecuali ya, yang dilarang untuk sholat padanya adalah al-hamam wal makbarah WC dan kuburan ya itu tidak boleh digunakan untuk sholat ya atau dalam riad lain disebutkan adalah kandang unta atau tempat penambatan unta itu tidak dibolehkan untuk sholat ya ini termasuk kekhususan yang diberikan oleh beliau sehingga tidak ada alasan ya, bagi seorang lah saya tidak punya air untuk berwudu lah tidak punya tempat untuk sholat maka inilah jawabannya bahwa Allah jadikan ya dijadikan oleh kepada beliau sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sholat perlu diketahui bahwa alat bersuci yang menggunakan tanah ini atau tayamum adalah merupakan toharot Toharotun ya badalun bersuci artinya sebagai pengganti ya alat untuk bersuci adapun Toharotun asli ya bersuci yang asli adalah dengan air ya sehingga tatkala tidak didapati air maka inilah sebagai alat bersuci kalau selama didapati air, kemudian tidak ada uzur, tidak ada sebab, ya, dia untuk tidak menggunakan air, maka tidak sah. Seorang misalnya dia cuma malas menggunakan air, ya, sehingga dia bersuci dengan tayamum, maka tidak sah tayamumnya. Kecuali orang yang sakit, orang yang sakit yang berbahaya terhadap sakitnya ketika terkena air maka ini diperbolehkan untuk bertayamum ya dan tayamum ini sama baik dalam hadas besar ataupun hadas kecil ini sama tidak kemudian kalau hadas besar kalau bersuci dengan air kan seluruh tubuh harus basah Adapun nanti kalau dengan tanah berarti seluruh badannya harus kena tanah, tidak demikian ya. Seperti dalam kisah sahabat dia me, apa musafir, dia medan perjalanan. Dia menyatakan Fa'asabtul janabah. Aku terkena junub. Terkena junub itu adalah dengan sebab keluarnya air mani. Itu sebab janabah atau mungkin seorang berhubungan suami istri sekalipun tidak mengeluarkan air mani itu juga terkena janabah atau mungkin bersentuhannya dua hitan itu juga menyebabkan janabah idal talqal hitanani faqad jabal husl. kalau sudah bertemu dua hitan ya maka wajib baginya untuk mandi ini al janabah sahabat ini dia terkena janabah maka falam ajidil ma aku tidak mendapati air fatamarahtu kama tamaru dabah maka aku berguling-guling seperti binatang ya ini mungkin uh, karena belum tahu ilmunya sahabat ini dia berguling-guling di tanah karena yang dipahami kemungkinan kalau wudu ya diganti dengan tayamum kalau junub kan seluruh tubuh harus kena air dia berguling-guling nah ini pemahaman sebelum diberitahukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pulang dia bercerita kepada Rasul, maka beliau sebutkan cukup bagimu untuk seperti seperti ini, yaitu tayamum. Sehingga taharah badal ini bersuci ini e, pengganti ini tayamum ini bisa untuk menghilangkan hadas besar dan juga bisa menghilangkan hadas kecil. Berbeda dengan wudu dan mandi kalau wudhu itu hanya bisa menghilangkan hadas kecil. Adapun untuk hadas besar harus seluruh tubuhnya terkena air. Demikian pula tatkala seorang dia tidak mampu untuk menggunakan air, maka syariat beliau adalah mudah ya, cukup dengan tayamum, entah mungkin seorang yang tidak mampu menggunakan air atau seorang yang uh, dia membahayakan jiwanya ya dengan embunan air seperti kisah sahabat yang dia terluka ya dia terkena luka yang parah kemudian dia terkena janabah maka setelah bertanya kepada yang lainnya dijawab oh, kamu harus mandi setelah dia mandi ternyata qadarullah meninggal Nah, maka ini jadikan dalil bahwa tatkala berwudu atau mandi itu membahayakan jiwanya, maka cukup bagi dia untuk bertayamum. Artinya di sini menunjukkan syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Karena beliau juga disebutkan dalam hadis beliau, sesungguhnya aku diutus membawa agama yang mudah, ya, tidak sulit. Namun janganlah kita bermudah-mudahan, ya agama ini mudah tapi tidak boleh bermudah-mudahan artinya mungkin lah tayamum itu bola ikih ya kemudian ketika hanya pilek saja ya dia bertayamum nah ini tidak demikian kemudian juga wa masjidan bumi ini juga digunakan, e, eh, dibolehkan untuk tempat sholat sehingga dimanapun kita sholat ya mungkin tatkala kita safar entah itu di tanah lapang di padang pasir ya itu boleh kita sholat di tempat tersebut kecuali kuburan ya kuburan dan juga hamam kemudian kandang unta adapun sholat di kuburan <clears throat> ada satu hadis yang di sana menunjukkan ada sholat tertentu yang dibolehkan di kuburan yaitu sholat jenazah disebutkan dalam kitab Al-Janais ketika ada seorang wanita yang dia biasa di masjid dia merawat masjid ya tinggalnya juga di masjid suatu hari dia meninggal dan ternyata Rasulullah tidak tahu ketika beliau datang dan menanyakan gimana wanita itu dia para sahabat menyatakan kotmatat, matat dia telah meninggal maka beliau minta ditunjukkan di mana kuburannya setelah ditunjukkan beliau sholat di atas kuburan wanita tersebut sehingga ini para ulama menyebutkan adanya pembolehan sholat itu di kuburan itu adalah sholat jenazah bagi seorang yang dia mungkin terlewatkan dari menyolati jenazah. Mungkin kita taziah ternyata sampai di tempat sudah dikubur ya. Maka ketika para pengantar jenazah pulang kita boleh sholat di kuburan tersebut ya. Ini eh, sholat yang dibolehkan sholat di kuburan adalah sholat jenazah. Ada pun sholat lain kita sholat duhur, asar itu tidak diperbolehkan ya Adapun yang diperbuat adalah tadi sholat jenazah. <clears throat> Kemudian kata beliau, wanusir tu birrobi baina masih rata syahr." Aku ditolong dengan rasa takut ya. Musuh ya. Jarak sebulan perjalanan. Artinya sebelum Rasulullah itu datang jarak sebulan perjalanan itu Allah sudah berikan rasa takut kepada mereka nah, diberikan rasa takut kabar sebelum sebulan sebelum datangnya pasukan kaum muslimin ini mereka orang kafir sudah diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah wa itu syafa'ah dan aku diberikan syafaat riwayat Imam Bukhari Muslim yaitu tadi syafaatul uzma atau syafaatul kubra yaitu di hari di mana para nabi tidak bisa memberikan syafaat maka beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. <clears throat> Maka ini termasuk dari keusan yang Allah berikan kepadanya kepada beliau dan termasuk pula kehusan beliau adalah tidak boleh kita memanggil ya beliau dengan namanya karena Allah Subhanahu wa taala saja ketika Allah memanggil beliau ini tidak apa dengan panggilan yang apa namanya uh, mulia ya ayuhar rasul ya berbeda dengan yang lainnya beliau dipanggil ya ayuhan nabi ya ayuhar rasul berbeda ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada nabi yang lainnya disebutkan namanya ya Adam ya ya Isa bin Maryam uzkur nikmati wahai Isa bin Maryam ingatlah kenikmatan-kenikmatanku kemudian juga ketika Allah menyeru Nabi Musa ya Musa ya ini anallahu wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah ini sebutkan namanya ketika Allah memanggil Nabi Nuh ya Nuhu ihbit bisalam ketika Nabi manggil Allah manggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya wa Ibrahim sungguh benar mimpimu ya ketika Nabi Zakaria pun demikian ya Zakaria inna nubashiruka. ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah ya Yahya khudil kitab itu dipanggil dengan apa namanya. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad dengan seruan ya ayuhan nabi, ya ketika surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi, lima tuharimu ma Allah, ya wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Ketika beliau mengharamkan madu atas dirinya, ya, diseru oleh Allah dipanggil ya ayuhan nabi. Juga dengan seruan ya ayuhar rasul, wahai rasul, ya ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam <clears throat> itu mempunyai kekhususan ya Allah Subhanahu wa taala dalam menyeru beliau pun dengan menyebut dengan sebutannya ya nabi ya ayuhar rasul gitu ya ini sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau lalu bagaimana dengan hadis Jibril ya ketika datang malaikat Jibril dalam rupa seorang yang menyuruh apa? Ya Muhammad dengan seruan wahai Muhammad akhbirni anil Islam. Terus ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Di sana disebutkan ada yang menyebutkan bahwasanya seruan itu ketika belum turunnya wahyu. Ada pula ulama yang menyebutkan itu adalah panggilan orang-orang Badui. Ya, kan orang Badui itu memanggil beliau itu dengan nama-namanya, ya Muhammad. Ya, itu dijelaskan dalam uh, kitab Ta'liqat Alal Arbanawiyah Syaikhul Saimin rahimullah, ya. Tapi walau alam tentang ini apa uh, penjelasan Eh, dengan panggilan ya Muhammad. Ada sebagian yang menyatakan tadi sebelum diturun-turunnya ayat ya ya apa la taj'alu du'a rasul ka du'a ibadikum ba'don ya. Wahai eh, janganlah kalian <clears throat> menyeru rasul seperti kalian menyuruh sebagian dengan sebagiannya. Cuma disebutkan apa? Namanya. Itu ada larangan ya. Turun ayat jangan kalian menyeru ya Rasul itu seperti kalian menyeru kepada sebagian yang lainnya dan menyebutnya ya ya Muhammad atau yang lainnya sehingga Allah saja memuliakan beliau dan memanggil dengan ya ayuhan nabi ataupun ya ayuhan rasul ya Syekh Muslimin rahimanahumullah inilah yang disebutkan <clears throat> tentang kekhususan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam yang ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehususan-kehususan ya yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Maka tentunya kita sebagai umatnya adalah senantiasa mengikuti kepada nasihat-nasihat beliau, wasiat-wasiat beliau ya untuk senantiasa kita menjalankannya agar kita menjadi umat yang berbahagia dengan sahabat beliau ya kita senantiasa berdoa setelah azan supaya kita mendapatkan uh, syafaat beliau ya ini diantara adalah itu man sa'alallaha liyal wasilah halal lahu syafa'ah siapa yang memintakan Allah untukku al wasilah maka baginya syafaat kemudian juga berkaitan dengan bersolawat kepada beliau maka hendaknya kita senantiasa menjaga ini ya ketika di nama beliau disebut kita bersolawat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bahil ya manzukir dzukir man indahu walam yusalli alayya yang namanya orang bahil itu ketika namaku disebut di sisinya dia tidak berselawat kepadaku ya ini namanya orang bahil juga doanya malaikat jibril rahimah anfu imriin zukirta indahu walam lam alaik celaka seorang yang disebutkan namamu di sisinya dia tidak bersolat kepada engkau kul amin fakultu amin kata beliau maka Nabi malaikat Jibril memerintahkan kepadaku katakanlah amin maka aku pun menyatakan amin kata beliau sallallahu alaihi wasallam ini termasuk uh, utamaan seorang yang bersolawat dan anjuran ya untuk kita senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Kemudian kaum muslimin rahimahumakumullah. Ya di antara hak Nabi atas umatnya adalah yang pertama tadi tidak memanggil ya dengan panggilan sebagaimana kita memanggil yang lainnya sebagian kita ya mungkin dengan ucapan ya Muhammad sehingga kita dapat di dalam hadis Para para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Itu selalu dengan panggilan "Ya Rasulullah." Sebagaimana dalam ayat la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dhan. Janganlah kalian menyeru Rasul di antara kalian seperti seruan kalian kepada sebagian yang lainnya. Ya ini kita dengan menyebutkan ya Rasulullah ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mungkin uh, ketika disebutkan nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat ya tidak cuma cukup dengan menyebut namanya kemudian juga termasuk hak beliau atas umatnya adalah memintakan kepada Allah al-wasilah ya untuk Nabi. Sebagaimana tadi kita baca hadisnya. Kemudian juga termasuk khususan e, hak Nabi atas umatnya adalah salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari kita bacakan ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hak atas kita sebagai umatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas ya hambanya yang menunaikan hak terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sholawat itu Allah akan balas ya dengan 10 kali lipat. Oleh karenanya kaum muslimin rahimahumakumullah marilah kita senantiasa menjalankan apa yang dinasihatkan kepada beliau. Ini sebagai bentuk imtihan kita ya untuk kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini ya, dalam ibadah kepada Allah, dalam adab akhlak muamalah ini telah dicontohkan, dipraktekkan oleh beliau. Sehingga jangan sampai kita merugi karena sebab kita tidak mengikuti atau melihat kepada sirah Nabi maka di antara bentuk ya kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mempelajari sirahnya dalam rangka kita meniru ahlak dan adab beliau ya kita untuk bisa mempraktekkan apa yang beliau amalkan dalam ajak Islam ini maka itulah kita akan melihat dengan uh, dari sirah perjalanan hidup beliau ya itu akan menambahkan keimanan kita menambahkan kepada kita untuk kita bisa ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya kaum muslimin rahimakumullah maka orang-orang yang dia tidak ittiba kepada beliau dia hanya sekedar mengucapkan syahadat anna dan rasulullah ya namun tidak itibak kepada beliau maka pada hakikatnya syahadat dia adalah persaksian yang dusta karena jelas yang namanya persaksian syahadat Muhammad dan Rasulullah ini padanya terkandungi makna-makna yang tentunya itu harus kita mengetahuinya agar persaksian kita adalah menjadi persaksian yang jujur, persaksian yang benar ya, tidak hanya sekedar tulisan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, tapi benar-benar kita mengilmui apa kandungan mana yang terkandung di dalam persaksian tersebut. Maka tentunya di antara yang terkandung di dalam persaksian asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah dan ini mafhum kaum muslimin ya mereka pun memahami ini mereka mengetahui ucapan persaksian ini namun banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak memahami mana yang terkandung padanya sehingga mereka dari mereka banyak berbuat kebidahan mereka mengada-ada dalam perkara agama ini maka itu berarti bentuk dari persaksian yang tidak jujur persaksian tidak benar karena diantaranya adalah ala ya'budullah illa bima syara'a. Dari mana syahadat adalah dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyariatkan maka itulah ibadah. Apa yang telah dituntunkan mungkin bentuk pensyaratnya itu dia, beliau amalkan, beliau ajarkan kepada para sahabatnya maka itulah ibadah yang hendaknya kita mengerjakannya ya bukan kemudian kita menganggap baik ibadah-ibadah yang menurut kita itu baik ya maka itulah awal dari munculnya kesyirikan ya itu adalah karena ikhtisan penganggapan baik suatu perbuatan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam kitab Sarah <clears throat> Masailu Jahiliyah boleh sebutkan di antara sebab seorang itu umat ini terjatuh entah itu kepada kesyirikan atau kepada kebitan adalah al penganggapan baik suatu amalan ya ketika ada seorang yang berupa demikian yang tidak ada syariatnya oh ini baik ya zikir setelah sholat ditambah oh ini baik semakin banyak semakin baik Tingginya tidak cuma 33 berapa? 100 100 100 kan banyak kan baik. Nah, maka itu ikhtisan. Penganggapan baik terhadap satu amalan itu awal mula atau awal munculnya suatu penyimpangan. Sebagaimana ketika awal munculnya kesirikan, ya adalah ketika disebut oleh beliau dalam kitab Masuk Jahiliyahnya uh, siapa namanya lupa untuk melihat patung-patung yang disembah akhirnya dia pun membawa patung-patung ke negeri Arab ya dan dianggap baik sehingga terjadilah kesirikan di negeri Arab tersebut ya demikian pula yang kita lihat di masyarakat kita kebanyakan kaum muslimin ketika ada amalan-amalan yang tidak syar'i dianggap baik maka beliau Ibnu Umar menyatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah setiap bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia itu memandangnya satu kebaikan kebaikan itu tidak dipandang dari kacamata kita tapi kebaikan itu dipandang dari sisi syariat ada dasarnya, ada contohnya ada perintahnya, ada praktek dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak maka ketika tidak didapati dari mereka dari para dari Rasulullah SAW para sahabatnya maka itu perkara yang baru dalam agama ini sebagaimana mungkin niat niat sholat ya umum kaum muslim itu tahu ketika sholat dibaca apa usoli nah ternyata tidak didapati dari Rasulullah juga tidak ada para sahabat pun tidak ada nah terkadang menganggap belum mantap kalau belum melafatkan niat. Nah, ini berarti penganggapan baik ya. Dan juga secara tidak langsung dia juga telah menyalahkan atau menuduh Rasulullah SAW ya, tidak menyampaikan syariat tersebut. Nah, padahal kita tahu Allah telah menurunkan ayatnya telah sempurna agama ini ya. Maka apa yang tidak ada apa yang tidak diajarkan, diperintahkan maka itu berarti bukan bagian dari syariat. Ya. Sehingga al-ikhtisan inilah yang menjadikan seorang itu terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentunya dengan kita berusaha ya untuk tolabul ilmi menuntut ilmu karena ilmu ini <clears throat> tidak akanlah umur kita tidak akan sampai untuk menggali ilmu agama ini demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan utamanya begitu besar bagi para tolabul ilmi Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan tersebut untuk menuju surga. Disebut oleh para ulama bahwa surga itu akan ditempuh dengan amalan-amalan soleh. Dan seorang itu tidak akan bisa beramal dengan amalan soleh kecuali dengan ilmu. Maka itulah ilmu itu sebagai jalan ya untuk kita menuju surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala <clears throat> telah memberikan hidayah ini kita harus jaga ya. Karena hidayah itu tidak uh, mahal harganya. Ketika alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Dulu mungkin kita jauh dari talabul ilmi, dulu kita jauh dari mut ilmu, Walhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan cinta kepada ilmu ya. Tentunya ilmu tersebut bukannya sekedar pengetahuan tapi ilmu itu adalah untuk kita amalkan ya. Kita amalkan, kita praktekkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas syiratal mustaqim ini di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahu alam swab, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kemudian eh, berkaitan dengan <clears throat> masalah azan tadi ya pernah kami sampaikan waktu itu di masjid ini kalau nggak salah di malam Sabtu ketika itu kami menyampaikan ketika kita bahas kesalahan-kesalahan azan ya waktu itu kami menyampaikan termasuk dari kesalahan azan adalah yaitu izhamun ra Ah, tanwin ilar ro ya masih ingat ya Mengidomkan tanwin kro itu keliru ya bahwa disebutkan dalam tadulah kam, dulu ana waktu itu ya salah salah menyampaikan harusnya mengidomkan dal kro ya bukan idom tanwin kro yaitu asyhadu anna muhammad muhammad rasulullah itu yang salah kalau Muhammad Dar itu yang benar. Waktu itu anak sampaikan asyhadu anna dan Rasulullah itu satu keliruan ya. Maka saya bertobat, eh, saya tarik kembali eh, penjelasan itu ya. Yang benar adalah mengidhobkan dal kro. Jadi dibaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi danyal dalnya itu masuk ke ro bukan tanwin yang masuk ro. Sehingga mungkin bagi yang pernah mendengar untuk disampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini ya atau mungkin bahkan ada yang mempraktekkan maka untuk segera ditinggalkan ya itu adalah kekeliruan dari kami yang tidak kami sengaja ya kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala astagfirullah uh, eh, <clears throat> cabut kembali ucapan ana yang ketika itu membahas masalah azan itu idham mengidhamkan tanwin kero sehingga asyhadu anna muhammadar itu benar ya yang salah adalah ma'idhoman dalqra asyhadu anna muhammad rasulullah itu yang salah yang keliru ya mungkin antum masih ingat pembahasan itu nah itu eh, kami cabut pembahasan tentang kesalahan azan yang ada beberapa yang disebutkan cuma itu ketika menyampaikan asyhadu anna muhammad rasulullah anak keliru ya dan itu tidak